dengan rahmatnya sebagaimana kita pun tidak merasa aman ya, mengkhawatirkan mereka dan kita tidak mempersaksikan dengan kepastian bahwa mereka masuk surga. Tetapi kita memintakan ampun untuk orang-orang yang jelek dari kalangan mereka, dari kalangan muslimin dan mengkhawatirkan mereka. Mengkhawatirkan mereka tetapi tidak membuat putus asa mereka. Mengkhawatirkan khawatir mereka azab. Jangan-jangan mereka disiksa oleh Allah, dimasukkan dalam neraka jahanam. Tetapi jangan bikin putus asa. Berikan pada mereka harapan untuk taubat, untuk minta ampun, doakan mereka. Ini prinsip ahlus sunnah. Dan sampai kita pada syarahnya yaitu ucapan Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi dalam syarahnya sampai pada ucapan beliau wa aidan fa innahu qad yu'fa لصاحب الإحسان العظيم ما لا يعفى لغيره demikian juga kata beliau bisa saja dimaafkan bagi orang-orang yang memiliki kebaikan yang besar apa yang tidak dimaafkan pada orang-orang lain mudah-mudahan masih ingat pembahasannya ini pembahasannya orang-orang yang berbuat dosa Orang-orang yang berbuat dosa, orang-orang khawarij dari kalangan ahlul bid'ah menganggapnya orang yang berbuat dosa kafir, keluar dari Islam. Tapi ahlus sunnah menyatakan tidak. Kenapa? Karena dosa-dosa tersebut tidak sampai membatalkan keimanan mereka. Maka cukup dikatakan mereka fasik atau dikatakan mereka mukmin tetapi naqsul iman, mukmin yang kurang imannya, atau lemah imannya dan seterusnya. Maka dilanjutkan pembahasan beliau. Lagi pula bisa saja orang yang berbuat dosa tadi dimaafkan. Karena al-ihsan al-azim. Karena kebaikan yang besar yang dia kerjakan. Ini berbuat dosa besar, ini berbuat dosa besar. Dua orang ini dosanya sama, besarnya. Tetapi yang ini dimaafkan, yang ini tidak dimaafkan. Yang ini dimaafkan, yang ini diadab oleh Allah. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah al-ihsan al-azim yang ada pada dia, yang tidak ada pada orang yang lain. Dosanya sama, tetapi yang ini berbuat kebaikan besar, yang ini tidak. Maka kebaikan yang besar tadi kadang-kadang bisa menyebabkan diampuninya dosa-dosa. Qad yu'fa, qad kalau dengan fi'il mudhari artinya kadang-kadang. Kalau dengan fi'il madhi artinya telah, tegas, takkid. Tetapi kalau dengan fi'il mudhari maknanya kadang-kadang. Qad yu'fa, kadang-kadang dimaafkan. Sahibul ihsanil azim, pemilik kebaikan yang besar. Ma la yu'fa li ghairihi, apa yang tidak akan diampuni seperti itu pada orang yang lain fa inna fa'ila sayyi'at yasqut anhu uqubatu jahannam binahwi ashrat asbab karena pelaku dosa-dosa pelaku kejelekan-kejelekan bisa saja gugur dosa-dosanya dan digugurkan dari azab jahannam karena sepuluh faktor bisa saja diampuni dimaafkan tidak diazab karena sepuluh perkara Asyarat asbab. Urifat bil istiqra'i minal kitab wa sunnah. Sepuluh sebab-sebab ini didapat dari mempelajari kitab wa sunnah. Dan dengan membaca apa yang di dalam kitab dan sunnah. Ternyata terkumpul sepuluh sebab. Dosa-dosa seseorang bisa saja diampuni. As-sababul awal. Sebab yang pertama. At-taubah. Sebab yang pertama adalah taubat Allah Subhanahu wa taala ketika berfirman tentang azab, berfirman tentang ancaman-ancaman neraka jahanam atau neraka sakar atau ancaman yang lainnya, selalu Allah kecualikan illa man tab kecuali yang bertaubat kata Allah. Barang siapa berbuat dosa begini dan begini. Wa may ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nara jahannam kata Allah. Siapa yang bermaksiat pada Allah dan Rasulnya maka tempatnya dalam jahanam, neraka jahanam. Tetapi Allah selalu mengecualikan dengan kalimat illa man taba Fa'amila amalan salihah. Kecuali yang bertaubat dan beramal dengan amalan yang saleh. Atau dengan lafaz illa alladzina tabu kecuali mereka-mereka yang bertaubat. Dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa taubatun nasuh wa al-khalisah la yaqtassu biha dhanbun duna dhanbin adapun taubat yang nasuha yaitu taubat yang murni ikhlas tidak untuk dosa tertentu, tidak dosa yang lain, tidak ter dosa tertentu saja tanpa yang lain. Tetapi kalau taubatan nasuh itu bahkan bisa menghapuskan seluruh dosa apapun. La yahtas dan bununa dan bin tidak khusus pada dosa tertentu. Tetapi umum pada dosa apapun. Dosa yang paling besar sekalipun. Dosa syirik-syirik besar, syirik akbar sekalipun. Kalau dia taubat, diampuni. Kalau dia taubat, dimaafkan. Lakin hal tatawakkaf sehatuha ala antakuna ammah. Di sini ada pembahasan. Tetapi apakah tergantung sahnya taubat itu pada taubat umum atau harus khusus? Apakah berkait dengan taubat khusus atau cukup dengan taubat umum? Karena taubat itu ada yang umum, ada yang khusus. Ada orang-orang yang berkata di hatinya atau berkata di lisannya, Astagfirullah, atubu ilaik, aku bertaubat, aku bertaubat. Pada dosa yang mana? Umum, ya Pokoknya saya tobat pada dosa apapun. Ada yang ketika berbuat dosa tertentu dia katakan astagfirullah. Saya berbuat dosa besar. Ya Allah ampunlah dosaku ini, dosa yang tertentu tadi. Ya Allah aku telah berbuat zina, telah berbuat haram, telah mencuri, telah merampok, telah membunuh. Ya Allah astagfirullah ampuni dosaku ini. Ini khusus. Apakah cukup yang am? Apa harus khusus? Ini ada pembahasan. Qala hatta law taba min bin asarra ala akhar la tuqbal hingga pertanyaannya apakah kalau dia bertaubat dari dosa tetapi dia terus berbuat dosa-dosa tersebut setiap hari berbuat dosa dan setiap hari mengatakan astagfirullah wa atubu ilaik astagfirullah wa atubu ilaik dalam keadaan berbuat dosa lagi besok apakah itu cukup Wasahih annaha tuqbal. Kata Syekh Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi, yang benar itu diterima. Kalau dia ikhlas, walaupun taubatnya amah. Ya Allah, aku taubat dari semua dosaku. Pokoknya umum. Ini tuqbal. Syaratnya adalah nasuha. Nasuha adalah ikhlas, murni karena Allah Taala, tidak karena yang lain. Wa hal yajibul yajubul Islam ma qablahu min asy-syirk wa ghairihi min adz wa in lam yatub minha? Pembahasan kedua sekarang. Kalau seorang masuk Islam, disebutkan dalam satu riwayat, al-Islam yajubu ma qablahu. Islam itu akan menghapus apa yang sebelumnya. Ini orang tadinya kafir. Ketika kafirnya, dia berbuat berbagai macam dosa zinanya, mencurinya, merampoknya, berdustanya, segala macam. Kemudian dia masuk Islam. Apakah dengan Islamnya cukup semua dosanya dianggap hilang dengan hadis tadi al-Islam yajubu maqablahu termasuk kesyirikan-kesyirikannya dan dosa-dosanya walaupun dia tidak taubat khusus walaupun dia tidak taubat khusus amla budda ma'al islami minat taubah min ghairi syirik atau bersama keislamannya harus juga taubat. Aku masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah. Dan aku bertaubat dari dosa-dosa yang selama. Apakah perlu dosa-dosa dari atau bertobat dari dosa-dosa yang telah lalu ketika di masa-masa jahiliyah? Hatta law aslama wa huwa musirun ala zina wa syurbul khamr madalan hal yu'aqab bima kana minhu kalau dia masuk Islam tetapi dosa-dosanya masih berlanjut apakah yang dihukum oleh Allah yang diancam dengan azab apakah dosa-dosa setelah Islamnya saja apakah dosa-dosa ketika jahiliannya juga diazab atau diancam hal minhu bi kufrihi min zina wa syarbil apakah juga diancam dihukum perbuatan-perbuatan dosanya di masa kekafirannya seperti zina atau syubur khamr, minum khamr. Amma buddha an yatuba min dalika dzalik ma'al islamin atau dengan keislaman yang otomatis dia akan sudah taubat. Atau yatuba taubatan 'amma min kulli dzalik atau cukup dengan taubat umum. Aku taubat dari segala macam dosa. Yang benar adalah yang kedua. Hadza huwal haqq. Pendapat yang kedua ini yang benar. Ini cukup dengan keislamannya dan tobat umum. Sebab ketika perintah Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi orang-orang musyrikin kafirin Allah menyatakan sebagai kecualian illa alladziina tabu kecuali mereka-mereka yang bertobat wa aqamu shalah wa zakat kecuali yang bertobat maksudnya di situ bertobat ternyata maknanya masuk Islam. Tafsir. Kecuali yang masih Islam. Tetapi Allah sebutkan dengan kalimat illal ladzina tabu wa aqamus shalah wa atuz zakat kecuali yang bertaubat, mendirikan salat dan mengeluarkan zakat, faqallu sabilahum maka biarkan jalan mereka, jangan diperangi lagi. Apa tabu? Masuk Islam. Kalau masuk Islam, mendirikan salat, mengeluarkan zakat. Artinya dengan itu cukup sebagai taubat amah, sebagai taubat umum. Anak ulang pun dengan taubat imam al-Islam, yakni dia dengan keislamannya dia bertaubat secara umum saja cukup. Wa kaunu taubat sababan li ghufran adh-dhunub wa 'adam al-mu'aqaba biha mimma la khilafa fi. Adapun taubat sebagai pengampun dosa taubat sebagai penghapus segala macam dosa dan dia tidak lagi diancam, tidak lagi diazab dengan taubatnya, ini adalah perkara yang la khilafa perkara yang tidak ada perselisihan di kalangan para ulama. Bainal ummah di antara umat seluruhnya sepakat. Walaysa syai'un yakun sababan li jami'i dzunub illa taubat. Tidak ada sesuatu apapun yang bisa menghapuskan segala macam dosa kecuali taubat. Allah Allah Subhanahu wa taala berfirman, قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم Karena dengan azab Allah disebutkan tidak ada sesuatu yang bisa menghapus segala macam dosa kecuali sholat. Ayo kita hitung ya. penghapus penghapus dosa. Tadi sebutkan perbuatan baik menghapus dosa. Iya, tetapi tidak bisa menghapus. Apalagi sih? Dari sholat ke sholat menghapuskan dosa. Dari Ramadan ke Ramadan menghapuskan dosa. Dari Jum'ah ke Jum'ah menghapuskan dosa. Apa akhir hadisnya? tunibatil kabair kalau dijauhi dosa besar. Apa maknanya? Maknanya yang dihapus dosa-dosa kecil saja. Dosa besar harus dengan taubat. Mahu. Ya. Satu lagi, rahmat Allah. Rahmat Allah jelas-jelas akan menghapuskan dosa. Tetapi tetap ada kecualian. Apa kata Allah? Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi Wa yaghfir ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Allah akan mengampuni dosa-dosa yang lainnya kalau Allah kehendaki. Berarti dosa-dosa yang lain dengan rahmat Allah tidak Allah ampun. Tetapi kesyirikan tidak. Allah katakan tidak akan mengampuni dosa syirik. Karena kalau mati dalam keadaan belum taubat, Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Berarti semua ada kekecualian. Terhapusnya dosa karena salat, karena puasa, karena ibadah-ibadah tadi hanya dosa-dosa kecil. Atau rahmat Allah mengampuni dosa-dosa kecuali dosa syirik Allah tidak akan ampuni. Tetapi kalau taubat seluruh dosa tidak terkecuali. Kalau taubat dosa apapun, dosa kafir sekafir kafirnya, dosa syirik sebesar besar syirik. Kalau dia mau taubat bisa bahkan sudah syirik, sudah kafir, memerangi Nabi lagi. Setelah memerangi Nabi, membunuh orang terbaik dari kalangan para sahabat yaitu Hamzah. Setelah itu masih belum cukup, dirobek dadanya, diambil jantungnya, masih dikunyah lagi. Bisa ditolak atau bisa diampuni? Kalau tolak, bisa. Ya. Kemudian dia masuk Islam, bertobat. Apa dalilnya kalau tobat itu bisa mengampuni seluruh dosa? Ini dalilnya. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا Wahai, katakan wahai hamba-hamba yang melampaui batas terhadap diri diri mereka, jangan putus asa dari rahmat Allah. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah bisa mengampuni seluruh dosa kalau mau Allah istaghfir Innahu wal ghafurur rahim Semuanya Allah maha pengampun lagi maha penyayang Allah maha pengampun lagi maha penyayang Silakan lihat tafsirnya Tafsirul Azim, tafsir Ibnu Katsir rahimahullah atau tafsir yang lainnya la khilaf, enggak ada perbedaan. Bahwa ini liman taba, ini adalah liman taba bagi mereka-mereka yang mau bertobat. Jangan putus asa. Dosa sebesar apapun akan diampuni kalau mau taubat. Walihada qala kata Allah berfirman la taqnatu jangan putus asa minta taubat kepada Allah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala wa qala ba'daha tetapi kata seseorang atau kata beberapa orang itu kan tidak bilang taubat di situ Allah mengampuni seluruh dosa berarti syirik juga Allah bisa ampuni tanpa taubat tidak demikian ada qarinah di sana. Ada tanda-tandanya bahwa yang dimaksud adalah orang yang bertaubat. Apa karinanya? Apa tanda-tandanya bahwa yang dimaksud adalah orang taubat? Tanda-tanda pertama kalimat la taqnatu, jangan putus asa. Maknanya jangan putus asa untuk kalian bertaubat pada Allah. Jangan putus asa untuk meminta ampun pada Allah. Artinya taubat. Satu. Yang kedua ayat berikutnya setelah Allah katakan Allah yang dzunuba jami'a, apa kata Allah setelahnya? Allah katakan setelahnya wa anibu ila rabbikum. Wa anibu ila rabbikum maknanya bertaubatlah. Anibu inabah arti kembali pada Allah, bertobat pada Allah. Ayat berikutnya dalam surat Az-Zumar ayat 54. Wa anibu ila Allah dan bertaubatlah pada Allah Subhanahu wa taala. Maka jelas Makna ayat tadi bagi orang yang taubat. Siapa yang mau taubat, maka dosa sebesar apapun akan diampuni. Jangan putus asa. Qul Ya ibadi alladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'an. Wahai orang-orang yang berbuat dosa, jangan putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah bisa, sesungguhnya Allah akan mengampuni segala macam dosa kalau kamu mau bertaubat akan diampuni seluruh dosa, apapun dosa. Ini sebab pertama. Lagi pula dosa-dosa bisa diampuni karena sebab kedua. Al-istighfar. Al-istighfar. Minta ampun. Apa bedanya dengan taubat? Kadang bermakna sama, kadang bermakna berbeda. Kalau minta ampun itu artinya meminta diampuni atas apa yang dilakukannya. Kalau taubat itu dalam keadaan dia meminta pada Allah Subhanahu wa taala untuk dimaklumi dan dijaga di masa mendatangnya. Artinya istighfar kejelekan di masa lalu, sedangkan taubat kejelekan di masa depan. Ha, dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Allah enggak akan mengadab mereka kalau mereka beristighfar. Allah tidak akan mengadap mereka kalau mereka beristighfar. Lakin al-istighfar ta'arafan wahdah. Tetapi yang namanya istighfar, meminta ampun dari kata ghafara yang artinya menutupi dan kalau kalian membaca terjemahan mizhar itu artinya helm. Mizhar yang dipakai oleh pengendara-pengendara motor dikatakan minhor. Apa maknanya minhor? Pelindung kepala. Berarti apa kata Ghafara? Menutupi agar terlindungi. Ini minta kepada Allah maknanya ya Allah tutupi aku, lindungi aku dari azabmu karena sebab-sebab dosa. Namanya istighfar yudkar taratan wahdah. Kadang-kadang disebut sendirian. Wa taratan yuqrin bi tetapi kadang-kadang juga istighfar disebut beriringan dengan kalimat taubat. Tuhu ilaihi wastaghfirulah. Bertaubatlah kepadanya dan minta ampunlah. Bertaubatlah dan minta ampun. Fa in dzukira wahdahu dakhalat ma'ahu taubat. Kalau istighfar disebut sendirian, maka taubat termasuk dalam. Kalau disebut sendirian, Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maknanya bertobatlah. Minta ampun. Kalau sebut istighfar saja, maka terkandung taubat di dalamnya. Kama idza dzukiratis taubatu wahdaha syamalatil istighfar. Sebagaimana sebaliknya, taubat kalau disebut sendirian termasuk di dalamnya istighfar. Terkandung di dalamnya. Kalau disebut sendirian seperti kalimat tubuh ilallah. Tubuh ilallah. Mananya bertaubatlah dengan beristighfar juga. Istighfar termasuk di dalamnya. Kalau disebut sendirian. Taubat disebut sendirian mencakup istighfar. Istighfar disebut sendirian mencakup taubat. Fataubatu tatatamman al-istighfar wal istighfar ya tatatamman taubah. Taubat mencakup istighfar dan istighfar mencakup di dalamnya taubat. Wa kullu wahidin minhuma yaqul fi musamma al-akhar 'inda al-islam. Maka masing-masing dari dua kata tadi mencakup makna lainnya ketika disebutkan secara mutlak sendirian. Baik. Amma Inda ihda al lafzataini bil ukhra. Adapun ketika disebut beriringan salah satunya dengan lainnya, kalau istighfar, maka istighfar dan taubat berbeda. Kalau diingat bersama-sama, bertobatlah dan beristighfarlah, beristighfarlah dan bertaubatlah disebut bersama-sama. Maka maknanya istighfar talabu wiqayati syarri ma mada. Istighfar maknanya mencari perlindungan dari kejelekan yang telah lewat. Saya ulang. Istighfar adalah meminta perlindungan dari kejelekan apa yang telah lewat. Adapun taubat adalah kembali kepada Allah dan meminta perlindungan dari kejelekan yang akan datang. Lihat bedanya. Allah, Kalau istighfar meminta perlindungan dari kejelekan yang telah lewat, aku telah berbuat begini-begini astagfirullah. Minta perlindungan dari apa -apa. Tetapi kalau taubah, atubu ilaik, atubu ilaik, maka maknanya adalah aku kembali kepadamu ya Allah. Aku meminta perlindungan dari kejelekan-kejelekan yang akan terjadi. Yang akan datang fil mustaqbal. Min sayyi'at sayyi'at a'malih dari kejelekan-kejelekan amalnya. Itu kalau disebut bersama-sama maknanya berbeda. Ini yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah kalimat-kalimat yang idza sama aftara wa idza aftara sama. Kalimat-kalimat yang kalau berpisah dia bersatu, kalau bersatu dia berpisah. Idza sama aftara wa idza aftara sama. Kalau berpisah dia bersatu. Kalau bersatu dia berpisah. Apa itu maknanya? Maknanya kalau bersatu bersama-sama disebutkan bersama-sama lafaznya maka maknanya berbeda. maknanya berbeda. Tetapi kalau disebutkan secara terpisah maka maknanya sama. Disebutkan istighfar, ya taubat termasuk di dalamnya. Disebutkan taubat sendirian, istighfar termasuk di dalamnya. Tapi kalau disebut dua-duanya, Istighfar dengan taubat bersama-sama, maka istighfar berbeda, taubat berbeda. Istighfar meminta perlindungan dari kejelekan yang telah lewat, sedangkan taubat meminta perlindungan dari kejelekan yang akan datang. Wa nadhiruha apa? Kalimat-kalimat dalam bahasa Arab yang terjadi sini, yang idza tama taraq dan idza taraq sama, ada berbagai macam kalimat. Seperti kalimat al-faqir wal miskin. Kalau sebut fakir sendirian, miskin termasuk di dalamnya. Demikian pula kalau miskin disebut sendirian termasuk dalamnya kafir, sama, nggak berbeda sama. tu kira akadul lafzatain syamul al-akhar. Kalau disebut salah satunya mencakup yang lain. Wa ida idza huma aw ida dzukira ma'an karena likullin minhuma ma'na. Tetapi kalau disebut bersama-sama, maka masing-masing dari keduanya ada makna sendiri-sendiri. Kalau saya katakan bagikan pada fukara, bagikan ke semua fukara orang sakit. Tidak sama Atau sebaliknya, bagikan pada orang miskin. Maka sama. Bagikan pada fukara juga tidak apa-apa sama. Tetapi kalau bagikan pada fukara dan masakin, artinya berikan pada fukara dan juga pada masakin, orang yang tidak punya sama sekali atau orang yang pas-pasan. Ya Allah Ketika Allah mengatakan yut'amu asharati masakin. Sebutannya adalah memberi makan 10 orang miskin. Bolehkah diberikan kepada orang? Boleh. Sama maknanya. Atau sebaliknya, fa'is'amu miskina. Maka tebusannya adalah memberi makan 60 orang miskin. Hadis miskin ya. Atau Allah katakan dalam ayat lain, kalau sama-sama miskin, ayat berikutnya wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara. Kalau kamu sembunyikan yang tidak diketahui orang lain, kamu berikan pada fuqara. Fahuwa khairul lakum, itu baik buat kalian. Maka pada ayat-ayat tadi disebut miskin saja atau disebut fuqara saja, maka maknanya sama. Berikan kepada dua golongan itu tadi. لا خلاف أن كل واحد من الاسمين في هذه الآية لما أفرد شمل المقل والمعجم tidak ada perselisihan padanya bahwa masing-masing dari nama fukara dan masakin tadi dalam ayat-ayat yang tersebut yang sudah kita baca tadi masing-masing bermakna sama masakin mananya fukara fukara mananya masakin artinya mencakup kedua-duanya al-muqil wal mu'jim al-muqil wal mu'jim apakah yang sedikit hartanya pas-pasan atau yang mu'jim yang gak punya sama sekali Wala taqarana ahaduhuma bil akhar fi qoulihi ta'ala tetapi ketika diiringkan bersama-sama seperti pada ayat lain inna sadaqatu lil fuqara'i wal masakin sesungguhnya sedekah ini untuk para fuqara dan para masakin maka fuqara memiliki makna sendiri masakin memiliki makna sendiri nggak mungkin Allah Subhanahu wa taala mengiringkan dua kalimat dengan maksud sama. Diulang-ulang. Tidak mungkin. Gak mungkin diulang tanpa faedah. Pasti ada faedah. Kenapa? Karena ini ayat Allah SWT. Maka kata Allah innama sadaqatu lil fuqara wal masakin. Yang namanya sedekah untuk fuqara dan juga untuk masakin. Artinya untuk orang yang mukil dan juga untuk orang yang mu'dim. Yang mukil, yang punya harta tapi pas-pasan. Adapun mu'dim yang tidak punya sama sekali. Maka kanal muradu bi ahadihim al muqil. Kata Syekh Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah, maka yang dimaksud dalam dua kata tadi, salah satunya bermakna al-muqil, salah satunya bermakna yang sedikit hartanya, pas-pasan. Wal akhar sedangkan yang lain bermakna mu'dim yang tidak punya sama sekali. Tetapi nggak sebut yang mana yang oke. Yang fukara atau yang musafir. Nggak sebut yang mana yang mu'adib. Yang fukara atau yang musafir. Beliau hanya menyatakan salah satunya. Bermakna mukil. Sedikit hartanya. Yang lainnya bermakna mu'adib. Nggak punya sama sekali. Nggak disebut yang mana salah satunya. Kenapa? Kata beliau ala khilafin fi. Karena para ulama juga berkritik. Yang mana yang mu'adib? Yang mana yang mukil? Sebagian berkata bahwasanya yang mu'jim adalah fakir. Fakir, fukara, itu gak punya sama sekali. Dia gak makan kalau enggak dikasih oleh kalian. Ini fukara. Ada pun masakin, orang yang miskin. Orang yang dalam keadaan punya tapi kasihan. Lalu pas-pasan makan ala kadarnya, pakaian ala kadarnya, rumah ala kadarnya. Karena bila Allah yang demikian dikatakan masakin. Ada pula pendapat ulama yang sebaliknya. Miskin yang gak punya sama sekali, fakir yang kekurangan. Wallahu taala. Yang jelas, idza jama'a taraf wa idza taraf Masih ada kata-kata yang seperti ini. Wa kadzalikal ism wal udwan. Demikian pula dosa dan permusuhan. Demikian pula al albir wa taqwa. Apa al albir? Apa taqwa? Kalau di sendiri-sendiri, albir ya termasuk dalamnya ketakwaan. Apa itu ketakwaan? Terkandung di dalamnya albir. Tetapi kalau yang bersama-sama akan berbeda karena Sama dengan al-fusuq wal Orang fasik dengan orang yang bermaksiat. Ya, begitu juga. Ya, sama. Wa yaqru min al ma'na yang dekat dengan makna ini juga adalah al-kufrun nifaq, kekafiran dan kemunafikan. Kemunafikan salah, salah, salah satu bentuk kekafiran. Salah, salah satu bentuk kekafiran adalah kemunafikan. Fainal kufra a'am karena kekufuran itu lebih umum. Kalau dikatakan orang, orang kafir, munafik termasuk di dalamnya. Nah, Faidah kiral kufur syamula nifaq wa in kiramaan kalau sebutkan bersama-sama karena lekul minhuma ma'na tentunya masing-masing memiliki makna iman wal Islam, demikian pula iman dan Islam sudah pernah dibahas di majelis kita ini juga Muslim dan mukmin maknanya kalau sendiri-sendiri sama bagikan pada muslimin maknanya bagikan kepada mukminin juga atau bagikan kepada mukminin tentunya yang dimaksud ya muslimin juga sama nggak ada beda tetapi kalau disebut bersama-sama ini muslim belum bisa dikatakan mukmin. Pasti beda. Iya, ya. berbeda. Sebagaimana orang-orang Arab yang datang menyatakan amanna amanna kami kami beriman kami beriman. Abshir, bergembiralah engkau wahai Rasul, kami telah beriman, kami telah beriman. Allah Subhanahu wa taala menegurnya menurunkan wahyunya kepada Nabi Allah alaihi wasallam innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la yaqilun sesungguhnya mereka yang menjerit-jerit dari luar bilik dari luar kamarmu memanggil yang Muhammad yang Muhammad menyatakan kami beriman kami beriman kebanyakan mereka orang bodoh enggak paham jangan sakit hati jangan tertinggung. mereka orang bodoh sampai pada ayat Allah Subhanahu wa taala menyatakan qul lam tu'minu walakin qulu aslamna qul lam tu'minu katakan wahai Muhammad kepada mereka sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam katakan kepada mereka lam tu'minu kalian belum beriman katakan saja kami masih Islam baru beda Islam itu zahirnya iman itu hatinya mereka itu tanda-tandanya terlihat bahwa mereka belum paham apa itu iman. Mereka baru Islam. Adapun iman belum lantuk minu, kalian belum beriman. Kenapa? Pertama memanggil Nabi dari balik dinding dengan tidak sopan ya Muhammad ya Muhammad. Kalau dia sudah punya iman nggak akan begitu. Yang kedua, dia menyatakan abshir, mereka menyatakan gembira. Bersenang-senanglah, kami masuk Islam, kami beriman, kami beriman. Emang kalau beriman siapa yang senang? Mereka masih merasa kalau mereka memberikan jasa kepada Nabi dengan keimanan mereka. Kami beriman, ya, kami berikan kepada kamu jasa. Gembiralah engkau, kami beriman. Terbalik. Kalau seorang itu mukmin hatinya akan sadar bahwa ketika dia masuk Islam, dia itu mendapatkan jasa dari Nabi mendapatkan kebaikan dari Rasulullah dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala.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 Tetapi sebaliknya, Allah yang memberikan jasa kepada kalian dengan memberikan hidayah pada kalian. Itu pun kalau kalian sungguh-sungguh Islam. In kuntum mukminin, atau in kuntum sadiqin kalau kalian benar-benar jujur ya, imannya. Karena ketika muslim disebut sendirian maknanya termasuk di dalamnya mukmin. Kalau mukmin disebut sendirian termasuk dalamnya muslim. Tetapi kalau disebut bersama-sama Iman berkaitan dengan hati, Islam berkaitan dengan wahyu. Nah, kembali pada kita. Itu keluar dari pembahasan. Tapi jangan sampai lupa pembahasan. Apa pembahasannya? Sebab-sebab diampuninya dosa seseorang. Ya, ini manusia berbuat dosa, jangan dikafirkan. Kadang-kadang mereka berbuat dosa tapi Allah memaafkan mereka karena asbab, karena sebab-sebab, karena sekian sebab-sebab Kurang lebih 10 sebab. Walaupun beliau menyebutkan itu 11. Ya. Kurang lebih 10 ya. sebab. Sebab pertama, Naam taubat. Sebab kedua, istighfar. Walaupun mirip, tapi sungguhnya berbeda. Yang ketiga, as-sababus salis. Sebab yang ketiga, al-hasanat. Kebaikan-kebaikan. Amal saleh, amal saleh yang menyebabkan diampuninya dosa. Fa innal hasanata bi'ashri amsalha wa sayyi'a misliha. Yang namanya kebaikan itu dilipatkan 10 kali lipat, sedangkan dosa tidak dilipatkan, hanya satu. Berarti kalau seorang mengerjakan kebaikan satu, mengerjakan dosa sepuluh, itu masih dianggap impas Lihat rahmat Allah. Lihat rahmat Allah yang sangat luas. Masih dianggap impas karena dia mengerjakan satu kebaikan dilipatkan oleh Allah sepuluh kali lipat. Sedangkan dosa tidak dilipatkan. Maka kalau saja dia berbuat dosa sepuluh dan berbuat kebaikan satu, itu sudah dianggap impas. Apalagi kalau dia memiliki sekian banyak kebaikan-kebaikan dan amal saleh. Falwailu liman ghalabat ahaduhu asharatih maka tunggu keterlaluan lain, celaka bagi mereka-mereka yang satuannya ngalahkan yang puluhan keterlaluan satuannya apa? dosa puluhannya amal saleh ternyata ghalabat ahaduhum asharati ternyata yang dihitung satu dua tiga mengalahkan amal soleh yang dihitungnya 10, 20, 30. Keterlaluan Pak. Artinya apa? Artinya dia na'udzubillah dosanya terlalu banyak sehingga kebaikannya kalah. Fawailun liman ghalabat ahaduhu asharatih. Wa qala ta'ala pada Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, "Innal hasanat yudhibna sayyi'at." Sesungguhnya hasanat yudhibna sayyi'at. Kebaikan-kebaikan akan menghapuskan kejelekan-kejelekan. Dalam surat Hud ayat 114. Atau sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha." Hendaklah mengikuti kejelekan dengan kebaikan-kebaikan untuk menghapusnya. Hadisnya hasan bisyawahidihi. Ada riwayat-riwayatnya banyak kelemahan, kelemahan, kelemahan, tetapi dengan sekian banyak saling dukung mendukung, jalannya naik jannah ilal hasan, naik kepada hasan. Kalau inna a'udzukumullah. Yani hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kunta wa ati sayyi'atal hasanata tanhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan." Oh, kama sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah dimanapun kamu berada dan ikuti kejelekan-kejelekan dengan kebaikan dan suha yang akan menghapus dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Ini membuktikan bahwa dosa-dosa kita terhapus dengan kebaikan. Sehingga jangan ribah, jangan tajasus, apa kaitannya? Gibah dengan derajat sosial kebatan kita. Kalau kita melihat orang yang baik ternyata berbuat satu dosa, jangan kamu beritakan kemana-mana dengan kita. Jangan-jangan Allah sudah mengampuninya karena kebaikannya. Jangan-jangan Allah sudah memaafkannya karena hasanat. Makanya dikatakan riba yang lebih besar dosanya adalah riba kepada para ulama atau menceritakan kejelekan para ulama. Kalau tajassus dicari-cari kesalahan manusia walaupun dia alim, walaupun dia dai, walaupun dia ustaz, walaupun dia talib ilm, Kalau dia manusia mesti ada zalma, mesti ada ketergelinciran, mesti ada dosa-dosa atau kesalahan-kesalahan. Maka kalau ia tajassus, kalau dicari-cari kesalahannya akan dapat. Bisa jadi tidak dapat illa man satarahullah kecuali orang yang Allah tutupi Allah tutupi dengan sitarnya karena kasih sayangnya sehingga para ulama kebanyakan mereka adalah orang-orang yang saleh yang dicintai Allah seperti maka mereka ditutup oleh Allah sehingga semua yang kita lihat ada kebaikan semua yang kita saksikan yang ditulis oleh para ulama adalah kebaikan-kebaikan Kalaupun ternyata na'udzubillah ada ahlul bid'ah yang mencari-cari kesalahannya, bisa saja didapat. Tetapi kita katakan dengan jawaban tadi, apakah kalian tidak terpikir bahwa beliau beristighfar di malam hari? Apakah kalian tidak menduga dengan dugaan hasanah? Apakah tidak berhusnuzan bahwa beliau adalah seorang yang tawab, yang selalu bertawab kepada Allah, selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang kedua, apakah kalian tidak tersenopang, tidak berbaik sangka pada beliau, bahwa beliau adalah orang yang banyak hasanatnya, banyak yang mengamal salat, beribadah, bahkan dengan ibadah-ibadah besar. Rahimahumullah wa qadarullahu lahum, semoga Allah merahmati mereka dan Allah mengampuni mereka. Bisa jadi hasanatnya mengalahkan kejelekan-kejelekan. Maka kalau azab Allah ini sebab yang ketiga. Jangan main takfir terjih mengkafir-kafirkan menuduh dengan tuduhan-tuduhan ya Asbab rabi sebab yang keempat Al-Masa'ib dunyawiyah Sebab terhapusnya dosa kadang-kadang dengan musibah-musibah Qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Ma yusibul mu'min min wasabin ولا نصب ولا غم ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر بها من خطاياه Kata beliau alaihi wassalam, tidaklah menimpa seorang mukmin dari bencana atau penyakit atau gundah gulana atau kesusahan atau kesedihan atau duri sekalipun yang menutup dirinya kecuali akan ada yang dihapus dari kesalahan-kesalahan. Lihat Allah. Betapa beratnya mereka para ulama memikul tanggung jawab ini, tanggung jawab dakwah. Betapa beratnya mereka. Mereka mendapatkan kesusahan, mereka mendapatkan berbagai macam fitnah-fitnah, mereka mendapatkan bahkan sebagian mereka penyiksaan. Ditangkap, ditangkap, dipenjara dan sebagainya. Atau mereka mendapatkan tuduhan-tuduhan dari manusia. Itu semua menghapuskan dosa-dosa. Atau ada yang terhapus dari dosa-dosa. Hatta syaukah disyakuha. Hingga juri sekalipun yang menyusup kakinya. Akan ada dosa terhapus. Apalagi yang lebih gila dari itu. Apalagi yang berkaitan dengan sakit hati. Karena Allah tertutup duri dan tertutup hati mana lebih sakit maka kira-kira mana yang lebih berat dan mana yang lebih banyak diampuni dosa-dosanya tutup duri kecil wah kecil sekali kaum muslimin yang tetapi kata Nabi duri sekalipun yang menutup dirinya akan ada dosa yang terhapus apalagi tuduhan-tuduhan keji dari ahli ahwa, ahli bidah, ulhizbiyin, tuduhan yang na'udzubillah menjelekkan para ulama, akan menghapuskan dosa-dosa mereka. Ketika datang seseorang lapor kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, "Ya Aisyah, mereka selalu bicara kejelekan Abu Bakar wa Umar." Apa jawaban Aisyah radhiyallahu taala anha? Mereka telah wafat dan telah terputus amalannya. Tetapi Allah menghendaki untuk berlanjut pahalanya. Apa yang ada dengan itu? Karena kita lihat bahasa beliau radhiyallahu taala anha. Beliau telah wafat, telah terputus amalannya, tetapi Allah menghendaki pahalanya untuk terus mengalir. Maka apa anehnya kalau Allah menghendaki mengalirnya pahala dia? Ini mencerca Abu Bakar pahalanya bertambah lagi. Ini mencerca Umar pahalanya bertambah lagi. Syiah mencaci maki para sahabat bertambah terus pahalanya, bertambah terus pahalanya. Apa susahnya? Apa yang aneh dari itu? Allah menghendaki kebaikan. Ini untuk menambah pahala mereka walaupun mereka telah wafat, tetapi pahala terus bertambah, bertambah, bertambah dan dosanya berkurang, berkurang, berkurang. Sebagaimana Hasan Al Basri disampaikan oleh bulan menjelekan kamu dibikin demikian. Besoknya ini gini, kurma, ya. keranjang. Ada apa ini? Kata yang menerima. Ini terima kasih saya kepada Allah engkau telah mengirimkan pahala kepadaku dan telah menyebabkan terhapusnya dosa-dosa. Dengan ghibah. ini aku nggak bisa membalas kecuali ini memberikan kurma kepada. Karena adalah semua muslim yang saya hormati, ini sebab yang keempat. لا يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا غم ولا هم ولا حزن حتى syauka إشاكها إلا كفر بها من خطاياه Tidaklah seorang mukmin ditimpa kesusahan, ditimpa musibah, ditimpa gundah gulana atau ditimpa kesedihan, bahkan duri sekalipun kecuali akan ada yang dihapusi dari dosa-dosa. Ini hadis yang sahih ya, di Quran Bukhari dan juga Muslim dalam kedua kitab sahih mereka dari hadis Nabi Sa'id bin Khudri dan juga hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhuma. Semoga Allah meridhai keduanya. Walamma nazala qawluhu ta'ala ketika turun ayat Allah Subhanahu wa taala may ya'mal su'an yudzabih siapa yang beramal dengan kejelekan yudzabih dia pasti dibalas ketika turun ayat ini Abu Bakar ketakutan ya Rasulullah Nazalat qasimatu dhahr Ya Rasulullah turun ayat yang mematahkan punggung-punggung kami Fa'ayyuna lam ya'mal su'a. Siapa di antara kami yang tidak pernah berbuat jelek? Siapa di antara kami yang tidak pernah berbuat dosa? Ayatnya berbunyi, "Man ya'mal su'an yudzabi." Siapa yang berbuat jelek akan dibalas. Maka ketakutan. Seorang mukmin ketakutan. Dan menyatakan ya Rasulullah, ini ayat sangat berat. Qasimatullah. Siapa yang tidak pernah berbuat salah? Siapa yang tidak pernah berbuat dosa? Maka Nabi menjawab, Ya Aba Bakr alasta tamsam, alasta tahzan, alasta yusibaka la'wa. Ya Abu Bakar, bukankah engkau pernah tertimpa penyakit? Bukankah engkau pernah bersedih? Bukankah engkau pernah ditimpa bencana-bencana? Musibah-musibah? Fadhalika ma tudzawna bih, maka itulah yang manusia dibalas dengannya. Itulah yang kalian dibalas dengan. Artinya tidak mesti adab, di akhirat. Kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala membalas di dunia dengan musibah, kesusahan, sakit hati, tertusuk duri, kecelakaan. Dengan itu dosa-dosanya terhapus. Hanya saja hadis ini ada kelemahan disebutkan riwayatnya baik. Maka cukup dengan dalil yang pertama yaitu dengan hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim tidaklah menimpa seorang mukmin musibah, kesusahan, bencana kecuali akan ada yang dihapuskan dari dosa-dosa. Sehingga hadis ini yang baik ini secara makna sahih terkandung dalam hadis lain. Para Wal masaibu nafsuha mukaffirah. Maka namanya musibah-musibah itu juga menghapuskan dosa dengan sabar atasnya. Dengan sabar menghadapinya. Yusabun abdu akan diberi pahala seseorang dengan kesabarannya. Wa bil sabri alaihi yusabul abdu dan dengan kesabaran ditambah dengan pahala. Wa bil mukti ya'sam tetapi dengan kemarahan dia mendapatkan dosa. Wa sabr wa Amrun akhar ghairul musibah. Adapun sabar atau marah adalah perkara di lain atau perkara lain di samping apa yang kita bicarakan yaitu musibah. Perhatikan kita beliau. Para ulama sangat teliti dan teliti. Kesadaran menghadapi musibah ataupun butuh marah dengan musibah itu masalah lain. Musibah itu sendiri mengapa dosa. Ini musibah menimpa seseorang. Artinya orang itu telah dibahas, eh, telah dibalas satu dosa. Atau telah dibalas dengan musibah itu dua dosa atau sekian dosa. Itu tidak terbaik. Tetapi ketika orang tadi menghadapi musibah itu, sabar dapat pahala tambahan. Kalau tidak sabar, dapat dosa. Maka ini masalah sabar tidak sabar permasalahan lain. Ada pengusibannya adalah membalas dosa-dosa kita. Maka terimalah dengan ikhlas, terimalah dengan kesabaran. Jangan marah, jangan menggerutu, jangan aduh Jangan menyatakan kenapa, kenapa, kenapa. Ucapkan astagfirullah wa atubu Aku beristighfar kepada Aku bertaubat. Ini pasti peringatan dari Allah atas kesalahan-kesalahan saya, atas dosa-dosa saya. Maka dikatakan fal musibah min fi'lillah. Adapun musibah itu perbuatan Allah dalam artian takdir dari Allah. Kita tidak menentukan. Artinya kalau seseorang kemudian merasa dosanya banyak, kemudian dia lemparkan dirinya dari ketinggian supaya kena musibah, supaya terhapus, tidak bisa. Itu bukan yang dimaksud. Mau kena dosanya, apalagi bunuh diri. Lebih mengerikan lagi dosanya dikatakan akan di neraka jahanam selama-lamanya. Ini ancamannya. Maka yang dimaksud musibah adalah apa yang ditakdirkan oleh Allah bukan dengan usahamu, bukan dengan niatmu, bukan dengan rencana kita pengen begini, kita pengen begini saja. Tetapi kita menghendaki berbagai macam kebaikan dan keselamatan, tiba-tiba terjadi musibah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka itu kesalahan dari Allah penghapusan terhadap dosa-dosa. Harusnya disabar. Bahkan Ibnu Qayyim mengatakan lebih tinggi lagi disyukuri. Disabari dan kemudian disyukuri. Artinya disabari dari satu sisi karena musibah itu sakit. Maka disabari. Dari sisi lain itu menghapuskan dosa, maka itu disyukuri. Artinya jangan menggerutu tetapi mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam keadaan apapun. Kembali pada kita. Maka yang namanya musibah adalah perbuatan Allah yang Allah takdirkan, bukan dari perbuatan hamba. Wahia jazaa'un min Allah lil 'abdi 'ala zanbih Dan itu balasan dari Allah kepada seorang hamba terhadap dosa-dosanya. Wa yukaffir dhanbahu biha. Dan Allah menghapus dosanya dengan musibah itu. Wa ma yusabul mar'u adapun sikap hamba ketika menghadapi musibah maka ini permasalahan lain. ma yusabul mar'u wa yasam ala fi'lihi. Adapun hamba tadi mendapatkan pahala atau dosa tergantung perbuatan dia. Apakah menghadapi musibah tadi sabar atau tidak sabar? Apakah dia menghadapinya dengan hanu'a? Kita nasahu syarru jazu'a kalau menghadapi syar, jazur. Mengeluh, keluh kesah. Bahkan Alhamdulillah menyalahkan takdir. Kenapa kok saya harus begini? Kenapa Allah timpakan kepada saya begini? Saya akan protes kepada Allah. Saya akan menyalahkan takdir Allah. Maka ini adalah dosa. Sedangkan sabar dan marah, maka itu perbuatan hamba. Maka itulah yang ada pahala dan dosa. Wa in kana al-ajr qad yaqul bi ghairi amal min al-'abdi dan bahwasanya pahala kadang-kadang didapat bukan dari perbuatan seorang hamba. Pahala didapat kadang-kadang bukan dari perbuatan seorang hamba. Bal hadiyatun minal ghair, tetapi hadiah dari orang lain. Apa contohnya? Ketika kamu mengajarkan kebaikan pada seseorang, maka orang itu ketika berbuat baik, maka kami bisa bertahan. Atau ketika anakmu beramal dengan amalan yang saleh karena engkau mendidiknya dengan baik, maka engkau mendapatkan kebaikannya, mendapatkan pahalanya. Atau anakmu menghajikan kamu haji badan maka juga kamu mendapatkan pahala. Atau anakmu bersedekah atas namamu, maka kamu mendapatkan pahala ini namanya minal ghair dari sebab orang lain atau hadiah dari orang lain. Au fadlun min Allah min ghairi sabab atau fadilah dari Allah kan sebab. Dan itu mungkin bagi Allah SWT. Allah yati fadlahu man yasha. Allah memberikan fadilahnya kepada siapa yang dikehendakinya. Tidak ada sebab apapun. Tidak apa bagi Allah. Karena Allah alhamdulillah. Allah Ta'ala Allah berfirman wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima dan Allah memberikan dari sisinya artinya tanpa sebab apapun ajran 'azima pahala kebaikan yang banyak fanaful marad jazaa'un wa kafarah lima taqaddam maka sakit itu sendiri musibah atau dalam bentuk marah penyakit itu sendiri itu adalah balasan dari Allah untuk orang tadi karena dosanya. Wa kafar dan menghapuskan dosa-dosanya. Maka wahai marza, wahai orang-orang yang sakit sabarlah. Engkau sudah dibersihkan. La ba'sa tahurun insyaallah. Ini doa Rasulullah SAW ketika menengok orang sakit. La insya insyaallah. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Itu penghapusan dosa, itu tahur. Insyaallah hadapi dengan sabar hadapi dengan menerima karena itu kebaikan dari Allah insya Allah. di fahurni insyaallah Beliau menyebutkan dengan kalimat bal hadiyatu minal ghair bahkan kadang-kadang pahala itu dari hadiah orang lain. Karena beliau memiliki satu pendapat yang berbeda dengan pendapat ulama yang lain bahwa karena menghajikan orang lain ada riwayatnya sahih bersedekah bersama orang lain juga ada hadis yang sahih maka beliau mengkiaskan bolehnya beribadah apapun untuk dikirimkan pada siapapun ini adalah beliau rahimahullah wa hafarallahu ketergelinciran beliau yang dibantah oleh para ulama yang lain kenapa? karena dalam masalah itu bisa dikiaskan nggak bisa dikiaskan Rasulullah SAW mencontohkan atau menjawab orang yang menyatakan ya Rasulullah orang tua mau haji tapi tidak sempat kemudian wafat. Apakah boleh aku menghajikannya? Hajikan untuk orang tua. Ya Rasulullah, orang tua aku mau bernadar untuk puasa. Ternyata dia belum sempat membayar dia wafat. Apakah boleh aku memuasakannya? Boleh, puasakan untuk orang tuamu. Ini kalau puasa nazar, bukan puasa Ramadan. Kenapa? Karena puasa Ramadan ada syariat khusus. Allah katakan fidyatun ta'amu masaki atau ta'amu miskin. Fidyah Orang yang tidak mampu puasa bayar fidyah. Baik, tetapi kalau nazar untuk puasa belum sempat dibayar, maka anaknya boleh membayarkannya. Kalau orang tua mempunyai utang, bukankah kamu membayarkannya? Iya, maka bayarkan untuk orang tua. Tetapi para ulama, para syarat tidak mencontohkan untuk kirim-kiriman pahala dalam ibadah lain. Saya mau sholat dikirimkan kepada orang tua, saya mau sholat dikirimkan kepada si mayat, atau saya mau ibadah ngaji dikirimkan pada bulan atau si mau ibadah e, membaca Al-Fatihah kirimkan pada bulan ila hadrati bulan min bulan Al-Fatihah ila hadrati bulan wa bulan Al-Baqarah atau ila hadrati bulan wa bulan surat ini surat itu tidak bisa kenapa? tidak ada contohnya dan kias dalam masalah ini tidak bisa Loh, tapi ada dalam kitab akidah tahawiyah yang kamu pelajari iya dan saya pernah baca beliau berpendapat nanti di akhirat ada tetap mendapat beliau, bolehnya kirim-kiriman seperti itu. Farilina'azakumullah dalam hal ini ada ifrat, ada tafrid, ada wasat. Ada ifrat, ada tafrid, ada wasat. Yang ifrat berlebihan seperti mereka-mereka menyatakan boleh kirim pahala apapun kepada siapapun. Ini berlebihan. Ada yang sebaliknya, tidak bisa kirim-kiriman apapun, haji dan bisa. Puasa, nazar tidak bisa. Salat juga tidak bisa. Loh ini hadis dari dalam Bukhari. Tidak bisa. Walaupun dikirimkan oleh Bukhari, walaupun diriwayatkan oleh Bukhari, tidak kita terima. Kenapa? Bertentangan dengan akal. Tidak makmur, tidak masuk akal itu. Masuk kirim-kiriman mahal. Hadis yang sahih masalah menghajikan seseorang. Hadis yang sahih tentang masalah memuasakan orang tuanya dalam masalah puasa anak. Hadis yang sahih dalam masalah sedekah. Kenapa? Engkau menolak ini takrir. Yang tadi ifrat, ini takrir. Adapun yang wasat, kalau ada contohnya dalam riwayat, kita terima. Seperti menghajikan orang tua, atau membayarkan buah seorang tua, buat tanada, maka itu ada. Atau tetap. Tetapi yang selain itu tidak ada contohnya, yang ada riwayatnya kita menyatakan tidak. Ada pun para ulama tergelincir itu wajar para ulama ada saja keterpelintiran beliau atau berpendapat begini, berpendapat begitu dan berpendapat keliru, ada yang rajin, ada yang marjuh, itu bisa biasa rahimahumullah wa ghafarallahu lahum jami'an. Semoga Allah mengampuni mereka semua. Qala wa katsiran ma yufham min al-ajri wa dhunub. Dan sering dipahami yang dimaksud dengan balasan adalah pengampunan dosa. Walaysa dhalika madluluhu. Dan itu bukan madlulnya. Bukan mafhumnya. Inama yakunu min lazimihi, bahkan itu termasuk lazimnya. Artinya yang namanya balasan itu bisa berbentuk pahala, bisa berbentuk penghapusan dosa. Dua-duanya ajr. Yurti min ladunhu ajran azimah. Allah berikan ajran azimah. bisa dalam bentuk tambahan pahala bisa dalam bentuk penghapusan dosa. Dan itu bukan makhluk. Bukan, oh makhumnya begini, makhumnya bukan. Memang itu makna yang terkandung dalamnya. Barakallahu Asbabul khamis, sebab yang kelima. Adabul qabri. Diadab di kuburnya. Ada seorang yang diadab di kuburnya. Ketika nanti Yom Al-Qiyamah dibangkitkan dia sudah bersih. Kalau dia mukmin kalau dia mukmin. Ada pun naudzubillah orang-orang kafir dikuburnya diadab. Hukratan min belum bang dari bang belumbang neraka. Tetapi setelah dibangkitkan lemparkan mereka ila ajadil azab lemparkan mereka dikatakan oleh para malaikat kepada ajadil azab Dah azab yang lebih dahsyat dari azab kubur bukan dikurangi malah ditambah dengan yang lebih dahsyat yang bersiara tetapi kalau seorang mukmin di atas dikuburnya adalah menghapuskan dosa. Sehingga ketika dia hisab, dia kiamat sudah bersih. Akan dibahas nanti insya Allah dalam babnya masalah adab kubur. Insya Allah. Sebab yang keenam, sebab menghapuskan dosa-dosa, sebab yang menghapuskan dosa-dosa adalah doaul mu'minin wa fil hayati wa ba'dal mamat. Sebab yang keenam Doanya kaum muslimin, doanya kaum mukminin. yakni istighfarnya mereka. Apakah ketika hidupnya atau ketika matinya? Ketika hidupnya kita doakan kaum muslimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, al mu'minina wal mu'minat, al ahya minhum wal amwat. Doakan ampunan yang hidup dan yang mati atau yang mati kita doakan Allah maghfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu واصلح القلم واغسله بالماء والثلج والبرد وما بدله اثار خل من داره الى Didoakan Allah mengfirlah Itu pun menjadi penyebab yang berikutnya Dihapuskannya dosa-dosa Yang ketujuh Ma yuhda ilaihi ba'dal maut Min sawabi sadaqah atau qira'ah atau hajj yang ketujuh kata beliau, penyebab yang ketujuh penyebab yang menghapuskan dosa adalah apa yang dikirim kepada orang kafir. Ini yang saya katakan tadi. Beliau berpendapat dengan pendapat yang berbeda dengan para ulama. <clears throat> Kata beliau, apa yang dikirim kepada orang mati tersebut dari pahala sedekah misalnya atau bacaan-bacaan Quran misalnya atau haji wanahwi dzalik dan sejenisnya. Wa sayatil kalam ala dzalika insyaallah dan akan datang pembahasan masalah ini insyaallah pada babnya. Yang kedelapan. Ahwal yaumil qiyamah wa syadaiduhu. Ahwal yaumil qiyamah wa syadaiduhu. Yang termasuk penyebab dihapuskannya dosa-dosa adalah kengerian-kengerian hari kiamat dan dahsyatnya hari kiamat. Artinya mereka yang mendapati dahsyatnya hari kiamat maka akan terhapus sebagian dosa-dosanya karena itu. Nah, yang ketujuh, oh yang kesembilan maksud saya. Yang kesembilan, masa batas sahihain apa yang diriwayatkan dalam dua kitab sahih Anal mu'minina idza 'abaru 'abaru sirat wuqifu 'ala khatta. Diriwayatkan dalam Bukhari dan Muslim bahwa orang-orang mukmin ketika menyeberangi sirat menyeberangi jembatan di atas neraka jahanam ketika mereka berdiri baru akan masuk di jembatan tersebut alal qantarah antara surga dan neraka maka di sana ada sesat yang satu li ba'dihim min ba'd dikisah sebagian mereka atau sebagian yang lain ini pernah mendolimi yang itu itu yang pernah mendolimi yang ini saat itu dikisah kamu pernah memukul orang ini saat itu dia dipukul dikisah dia pernah melukainya pernah mematahkan tangannya maka dipatahkan dia kesal saat itu selesai apa lafaz hadisnya? idza huddibu wa nuqu udina lahu fi dukhulil jannah. Setelah dibersihkan, setelah nuku, setelah jernih bersih, maka diizinkan untuk masuk surga. Itu juga penghapusan dosa dosa. Yang ke sepuluh, syafaatul syafi'in Penyebab diharuskannya dosa-dosa adalah syafaatnya para pemberi-pemberi syafaat. Apakah para anbiya wa ala raqsihim nabiyuna sallallahu alaihi wa Nabi kita Nabi Muhammad Wasallam, ataupun para syuhada yang diriwayatkan akan memberikan syafaat kepada 70 keluarganya dan lain-lain. Karena taqaddam inda zikri syafa'ah wa aqsamiha. Sebagaimana telah dibahas pembahasannya pada babnya yaitu ketika membahas syafaat dan macam-macamnya. Jenis-jenisnya. Di antaranya Rasulullah SAW sujud dan meminta kepada Allah Ta'ala agar dimaafkan. Diampuni kaum muslimin dan disegerakan masuk dalam jannah. Atau yang seharusnya masuk neraka dimaafkan, dimasukkan langsung dalam jannah. Atau yang sudah masuk neraka kemudian dikurangi adatnya, kemudian diangkat oleh Allah dan masuk ke dalam jannah. Itu semua dengan syafaat Rasulullah SAW. Yang ke-11 Sebagaimana kita katakan tadi ternyata sampai 11 Walaupun dia mengawali dengan kalimat 10 Mungkin dianggap istighfar dan taubahan Berarti tetap 10 Yang ke-11 adalah Afu arhamir rahimin min ghairi syafa'ah yang ke-11 adalah maafnya Allah yang maha luas. Tanpa syafaat siapapun Sebagaimana Allah katakan, "Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Dan Allah akan mengampuni dosa-dosa lainnya bagi siapa yang Allah kehendaki. Ini kalau Allah menghendaki mengampuni, Allah ampuni tanpa syafaat apapun, tanpa amalan soleh apapun, tanpa sebab apapun, sebab yang sembilan dan sepuluh tadi nggak ada, tapi Allah ingin mengampuni, maka itu terserah Allah Subhanahu wa taala. فإن كان kana mimman lam yasha illah an yaghfira lahu li'azmi jurmihi fala budda min dukhulihi ila al Kalau orang-orang yang tidak dikehendaki oleh Allah untuk diampuni karena besarnya dosa dia misalnya, maka tentunya orang itu harus mau tidak mau harus masuk dulu dalam kir. Apa kir? Pembakaran dengan maksud pembersihan. Kir itu adalah yang dipakai oleh pandai besi. Pandai besi itu membakar besinya untuk dua hal. Satu, untuk melunakkan supaya bisa dibentuk sesuai dengan apa yang dia akan bentuk. Yang kedua, membersihkan dari kotoran-kotoran. Ketika dipukul, besi dalam keadaan panas tadi dibakar, membara, dan dipukul dengan besi. Itu kotorannya lepas, terpisah dari besi yang asli yang hati. Ini namanya kil. Allah, Maka seorang mukmin tadi yang tidak diampuni oleh Allah karena dosa-dosanya, maka dia akan diadab, dibakar dalam neraka sebagai kil pembersihannya. imanihi min ma'asihi agar terpisah iman yang baik agar terpisah kebaikan imannya dari kejelekan maksiat-maksiatnya. Fala yabqa fin nari min qalman fi qalbihi adna adna adna mithqala dzarratin min iman. Maka tidak tersisa dalam neraka seorang pun yang memiliki adna adna adna mithqala dzarrah. Tidak akan tersisa seorang mukmin pun walaupun imannya lebih kecil, lebih kecil, lebih kecil dari dzarrah lebih kecil adalah di bawahnya darah, di bawahnya biji atom sekalipun. Kalau masih punya iman, pasti akan selamat. La yataqa, enggak akan tersisa dalam neraka selama-lamanya. Suatu saat pasti akan diangkat dan dimasukkan dalam jannah. Bal man qala la ilaha illallah, bahkan siapa yang mengucapkan la ilaha illallah yang menunjukkan adanya keimanan walaupun sebiji darah, mereka mesti akan selamat sebagaimana disebutkan dalam hadis Anas radhiyallahu taala yang terakhir dilepaskan dari neraka adalah yang qala la ilaha illallah wa lam ya'mal khairan belum beramal kebaikan sama sekali abadan belum beramal kebaikan isinya dosa-dosa dan dosa tiba-tiba dia berucap la ilaha illallah dan masih ada di dalamnya keimanan walaupun sebelum darah maka dia walaupun belum beramal dengan kebaikan apapun, dia akan tetap selamat pada akhirnya.